Baik, eh, pelajaran tajwidnya terlebih dahulu di halaman ke-19 tentang ikhba ikhba ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi ang Kalau idhar n-nya jelas, kalau idgom n-nya melebur pada huruf sesudahnya, nun matinya itu kalau n itu kalau dilatenkan. Tetapi e, ikhfa n-nya ada, tetapi cenderung ke eng gitu. Walaupun nanti ada eng banget, ada enggak eng, ada sedikit engnya, ya. Ada ausat, ada abad nanti. Jadi uh, ada qarib Jadi ikhfa itu tidak semuanya eng. Kalau ketemu fa bunyi m ya kayak seperti ikhfa sapawi. Samar ada bunyi m-nya. Kalau ketemu fa, kalau ketemu kaf dan kof angnya banget. Kalau ketemu selain kaf dan kof dan mi dan fa, yang lainnya berarti huruf ipar 15 kan. Berarti N-nya tetap ada tapi samar gitu. Min donilah min sari. Nggak min sari gitu ya. Min syar. Nggak min, min. Ada N-nya tetap. Huruf ikhfa ada 15 gitu. Sod, dal, sa, kaf, jim, shin, Kop sin dal po zai fa ta bo zo atau dilantunkan dalam na nadom kita dalam lagu kita sibda sana kam jada saksun qad sama dom tayyiba zid fitukam ba zalima itu di ta'lim kita lebih populer huruf ihfa itu di diurut tasa dal zal zai jim sin shin sadad to zo fa koka fa kof kap apa artinya kalau ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ifa yang 15 dibacanya samar gitu ya. Ada unsur angnya walaupun nanti banyak dan tidaknya tergantung ketemu huruf apa. Tadi sudah dijelaskan kan? Kalau ketemu kaf dan kop angnya banget. Kalau ketemu fa angnya ada tetapi ada unsur f m-nya ya, fitnah. Kalau selainnya tetap n-nya ada. N-nya tetap ada tapi samar. Di halaman 20 nomor 1 itu ya kan nun mati di satu kalimat huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh an an salatihim an. Bunyi n-nya tidak an lagi. Karena apa? Setelah nun matinya ketemu huruf ikhfa. Nah inilah kalau tidak belajar tajwid bacanya agak-agak gimana ya. Harus idha, harusnya idhar jadi idgom, idgom jadi ikhfa. Jadi nggak ada aturannya, nggak jelas gitu. Nah inilah perlunya belajar tajwid itu di sini. Ini pun hanya berlaku dalam baca Al-Quran. Kalau dalam berbahasa Arab, ikhfa ini tidak. Gitu kan. Idhar, idgom itu hanya beberapa saja. Tidak berlaku ilmu tajwid secara keseluruhan. Mad, ya gitu. Panjang dan pendek bacaan. Tetapi ikhfanya itu kadang-kadang dalam dalam berbahasa lain dengan membaca Al-Quran. Di sini Mm, an jadi an gitu. An ini tetap ada an salatihim. Tuh. Jadi sama ini seperti uh, eh, idgom tulisan dan bacaan berbeda. Kalau idhar kan tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya ada unsur nun matinya, tanwin nun mati atau n-nya. Dibacanya juga ada n itu idhar. Kalau ikhfa uh, sama seperti idgom Tulisannya ada, bacaannya lain gitu ya. Uh, kalau idgom perubahannya banget seperti nun mati ketemu ya jadi n-nya berubah menjadi y. Nun mati ketemu waw n-nya berubah menjadi w. Nah, banget perubahannya. Tetapi dalam ikhfa itu sedikit saja samar. Samar itu tidak jelas. Samar itu ra ya remeng-remeng <laughs> begitu jelas si A apa si B. Nah itu ang gitu kan bunyi n-nya masuk ke sod antara n kan sod jadi samar gitu bunyi apa sih itu bunyi n apa bunyi sod ya itu itulah ikhfa man dalati hukumnya ikhfa kenapa karena nun mati ketemu zal. Nah, syajarin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin. Itu adalah nun mati di, di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa kita, bahasa Latin, Latin kita karena kita seringnya kan hari-harinya pakai Latin. Itu Latin kata gitu ya. E, nun matinya di kata pertama, huruf ikhfa-nya di kata kedua begitu. Dalam bahasa Arab disebut kalimat. Nun mati dengan huruf ihfa bertemu di satu kalimat mana? Fal yanzur. Nun mati ketemu za. Hukumnya ikhfa ain ain Gak Enggak indallah, enggak ing banget, enggak ang banget, enggak. Yang ang banget kalau ketemu kaf dan kop. Ain daulah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dal. Mansuro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu sa mansuro. Tanwin bertemu dengan huruf ihfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ihfa di kalimat lain. Jadi maksudnya tidak mungkin eh, tanwin itu yang bertemu dengan huruf ifa dalam satu rangkaian dalam satu kata bahasa Indonesia kan kata kalimat itu kauman tuh kauman solihin jadi kauman solihin hukumnya ikhfa karena tanwin ketemu sod atau patah tain ketemu sod bukan ketemu alif alifnya nggak dianggap ingat dalam teori tajwid yang dianggap hanya huruf-huruf yang berbaris saja ma'an sajaja Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah tain. Patah tain mana sih? Patah tain yang pertama tuh yang di atas hamjah, yang kayak ain. Patah tain ketemu dengan fa atau tanwin ketemu sa. Tanwin itu unsurnya patah tain, kasrah tain, tain. Bisa disebut tanwin ketemu sa atau patah tain ketemu sa. Kauman taghin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah tain ketemu to. Perhatikan, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan kop angnya banget. Mana? Mil kabel. Min asalnya. Min kablu. Jadi mil kabel. Kok kabel? Ya karena, karena dihentikan. Ini dalam berbahasa membaca Al-Quran. Jadi ujungnya nggak dibaca. Mil kabel. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kaf Kenapa angnya banget? Karena ketemu kaf Yang angnya banget kan ketemu kaf dan kaf Ya, bin Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf. Ming, ming, kuwatin. Mil, kuwah. Semua baris kalau tak marbuto dihentikan menjadi ha. Mil, kuwah. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kaf. Milkum. Min, asalnya min. Jadi ming, jadi ang. Mingkum. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kaf. Kutubung qayyimah hukumnya kutubun jadi kutubun karena tanwin domatain ketemu kof hukumnya ikhfa itu nah ini bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa hanya satu fa ini dalam huruf ikhfa yang 15 ini bunyinya berubah menjadi m akan tetapi mulut tidak tertutup rapat jadi sama seperti mengucapkan ikhfa sapawi. Min min bunyi m tapi bibirnya enggak nutup. Samar tetap ada. Min fitnah qauman fasikin. Mufakkin. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Qauman fasikin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin karena patah tain ketemu fa. Kan ada alif. Alifnya enggak dianggap dalam ilmu ini. Mafakin hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Itu adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada lima belas apa? Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sor, dod, po, zo, fa, koka, fa, kof, Apa maksudnya? Kalau dalam bacaan ada nun mati enggak? Bertemu apa? Kalau bertemu salah satu huruf yang 15 itu nun matinya maka terjadi ikhfa samar membacanya. Ah nggak ada nun matinya, ada tanwin nggak? Kalau ada tanwin sama, bertemu dengan huruf ikhfa nggak? Kalau bertemu jadi samar. Kalau enggak ya berarti tidak ada hukum ikhfa, hukum yang lainnya. Sedangkan halaman 21 tentang iklab nah ini yang keempat ya, ini uh, keempat ada iklab. Iklab ini, iklab bila nun mati atau tanwin menghadapi satu huruf saja yaitu ba. Berubah menjadi M. Tapi ingat, ini adalah hukum nun mati atau tanwin. Karena nanti kalau hukum mim mati ketemu ba, bukan iklab, tapi ikhfa sapawi. Mim mati ketemu mim idgo mim, mim mati ketemu ba ikhfa sapawi. Sisanya idhar halaman 28 nanti dilihatnya ya. Jadi harus jeli dulu apa yang menjadi hukum? Nun mati di sini atau tanwin? Ada nun mati enggak? Nun matinya bertemu ba enggak? Iya, berarti iklab. Ada nun mati nggak? Nggak ada. Ada tanwin nggak ada. Ada ketemu ba nggak ada. Berarti iklab nggak ada ya sudah tidak ada hukum iklab begitu. Jadi dilihat dulu nun mati ada nggak, tanwin ada nggak, ketemu apa? Ketemu alif berarti jadi idhar, ketemu kho jadi idhar, ketemu ya jadi idgom, ketemu fa jadi ikhfa, ketemu ba jadi iklab, ketemu mim jadi idgom biguna, ketemu lam jadi idgom bila guna. Nah harus dipahami satu-satu ya. Alhamdulillah ini hukum nun mati atau tanwin sudah selesai.